Yeah. Kita sekalipun beberapa saat yang berkaitan dengan di bulan Ramadan maka kita mengingatkan atau dinasihatkan oleh Syekh Bumakar Jabir Al-Jazair berkaitan dengan kewajiban terhadap diri kita sendiri sesungguhnya kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat adalah bertumbuh pada iman kita dan amal saleh. Ini kesimpulan dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Demikianlah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min bal nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ahsan alladhi makanu ya'malun barang siapa yang dia ber, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan wahwa mukmin dan dia adalah seorang mukmin iyan nahu hayatan dan dimakan di ya'malun dan akan Allah ganjar dia dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan di dunia. Ayat ini secara singkat memberikan ini kabar kepada kita sekalian bahwasanya setiap orang yang mereka beriman dan beramal saleh dia beramal saleh yang tumbuh dari iman man amila salihan wa huwa mu'min dan dia adalah mukmin maka Allah sebutkan falnuhyiyannahu hayatan thayyibah akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik al hayatu thayyibah ini al hayatu sa'adah di dunia kehidupan yang thayyibah adalah kehidupan yang bahagia al hayatus sa'adah ini di dunia falnuhiyannahu hayatan tayyibah Allah akan hidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang baik kehidupan yang baik maksudnya adalah kehidupan yang bahagia kehidupan yang jauh daripada kesempitan dan kegalauan sekalipun dia tidak harus menjadi orang yang kaya sekalipun dia tidak harus menjadi orang yang berkedudukan sekalipun dia tidak harus menjadi orang yang populer dan semisalnya karena kebahagiaan letaknya adalah di hati manusia bukan kebahagiaan bukan letaknya di harta atau bukan letaknya di kedudukan atau bukan letaknya di kesehatan sekalipun semuanya nikmat sehat itu nikmat harta itu nikmat kemudian e, fasilitas hidup itu nikmat akan tapi kalau akan tapi kebahagiaan bukan letak di situ kebahagiaan ada dalam dada seorang apabila dia tidak pandai menggunakan nikmat tersebut akan berubah menjadi nikmat akan berubah menjadi nikmat la yashakartum lasidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid andikan kamu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat di kalian. Dan kalau kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya ada Allah sangat pedih. Sehingga tidaklah nikmat dia pergunakan untuk sesuatu yang maksiat kecuali akan berubah menjadi nikmat. Ini menjadi azab. Sehingga kebahagiaan sekali lagi letaknya di dada manusia. Dan asas kebahagiaan adalah ketenangan. Ini tenang yang dua, istirahat sadri lapangnya dada sehingga tidak ada kebahagiaan jika orang mereka tidak memiliki kelapangan dada tidak memiliki ketenangan dan itu bisa lihat di dalam kehidupan ini demikian manusia dia tidak akan bahagia kecuali dia tenang hidupnya dia jiwanya lapang baik dalam keadaan dia bersamanya musibah atau bersamanya nikmat Apabila dia berlapan dada dari Allah dengan lapan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang paling tenang. Maka bekal kebahagiaan ini hanya pada iman, hanya pada iman dan amal saleh. Karena dengan iman dia memiliki akar hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka dia maka hati manusia akan tenang. Dan tenang ini yang akan memberikan dia bahagia. Tenang ini yang merupakan apa? kebahagiaan seorang. Dan ketenangan itu adalah hasil daripada dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan lisan dia, mengingat Allah dengan hati dia, mengingat Allah dengan amalan dia. Maka mengingat Allah ini akan menghasilkan ketenangan jiwa. Sehingga kalau seorang dia galau kehidupannya atau dia penuh dengan kegundaan kehidupannya, maka dipastikan dia jauh dari Allah. Kalau orang merasakan gersangnya atau hidupnya gersang, maka dia dipastikan sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya jiwa yang dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat Allah, maka dia juga dia dia akan mewariskan atau hal ini akan mewariskan jiwa yang tenang. Karena semua yang diinginkan dari Allah ada. Semua yang diinginkan dari Allah ada dan memuaskan. Lain dengan ada benar manusia. Ada berbuat baik dengan manusia, belum tentu manusia membalas kebaikan bagi anda. Anda mengharapkan apa dari manusia, belum tentu orang lain membalas apa yang anda harapkan, memenuhi apa yang anda harapkan. Kalau anda mengharapkan dari Allah, maka semua akan terpenuhi dan akan puas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, yang kemudian ayat tersebut juga uh, disebutkan para ulama pada kalimat wala najziyanahum ahsana allazi kanu ya'malun ini di akhirat. Dan Allah akan balas dia dengan balasan yang lebih baik yang akan telah dilakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala syukur Allah dan yang Maha mensyukuri. Ini maksudnya di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan berlipat ganda Yumpa'at Allah SWT akan melipat gandakan amal-amal yang dilakukan oleh manusia di dunia sekarang ini. Maka para ulama, maka Rasul merangkai bahwa setiap kita masuk jannah bukan karena amal kita, akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Maksudnya bahwa Maksudnya amal kita ini bukanlah harga untuk membeli jannah. Karena kalau amal kita ini Maka Rasulullah katakan bahwa kita masuk jannah bukan dengan amal kita. Bukan dengan amal kita. Ini amal kita bukan merupakan harga surga. Kita beli meja kursi dengan harga sekian. Meja kursi ini harganya sekian. Amal kita tidak seperti itu. Karena surga dibandingkan dengan amal kita tidak sebanding. sebab akan tapi bukan menjadi harga daripada jannah. Kemudian juga Allah katakan dalam ayat Qad man wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang dia membersihkan jiwanya dan sungguh rugi zakkaha wa man khaba man Aku ilhamkan bagi dua manusia. Aku ilhamkan bagi dua manusia ini fujur dan takwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan bagi manusia ada bisikan-bisikan fujur dan bisikan-bisikan takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada orang yang mereka membersihkan jiwanya qad aflaha man maka dia orang yang aflah orang telah untung dengan apa dengan cara dia membersihkan jiwanya membersihkan jiwanya artinya dia tampil sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia membersihkan jiwanya dia bersihkan dengan takwa dengan amal-amal saleh dia membersihkan jiwanya dia kotoran-kotoran menjauhkan diri dari hal-hal yang merupakan kotoran jiwa menjauhkan dari syirik yang merupakan akalnya kotoran, menjauhkan dari bid'ah, menjauhkan dari maksiat, menjauhkan dari nifaq, menjauhkan dari ini kekufuran. Maka ini dia telah membersihkan jiwanya. Dan dalam hal ini kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menuntutkan kepada kita doa Allahumma ati nafsi taqwaha wasakiha anta khairu man sakaha. Ya Allah, berikan untuk jiwaku jiwa yang takwa dan sucikanlah jiwaku. semuanya Engkau adalah zat yang sebaik-baik mensucikan jiwa. Sehingga untuk mensucikan jiwa ini kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia Allah mengajarkan oleh kita demikian. karena na'budu wa karena nasta'in. Hanya para ya Allah kami beribadah dan hanya padamu ya kami beristianah sehingga kita tidak mungkin beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Maka kita wajib harus beristianah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa yang menunjukkan ini kelemahan kita. Kita manusia yang baik, yang lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang qawi, qawiyun aziz. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk membersihkan jiwa kita dengan menempuh jalan-jalan takwa. Waktu hamba man ada orang yang di dunia ini dia mengotori jiwanya, dia kotori dengan syirik, dia kotori dengan maksiat, atau dia kotori dengan nifah atau dia kotori dengan bid'ah maka dia telah rugi. Sehingga keuntungan dan kerugian hidup bukan berkaitan dengan masalah sejauh mana seseorang mendapatkan keuntungan Rasulullah ingatkan, Rasulullah yang sebutkan, Inna Allah di dunia illa man ahabba wa man lam yuhib. Allah berikan dunia ini kepada orang Allah cintai maupun orang yang Allah tidak cintai. Orang mukmin ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kafir demikian pula. Ada yang kaya, ada yang miskin. Orang mukmin Allah cintai, orang kafir Allah benci. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang Allah cintai atau kepada akan tapi wala yu'til illa man yuhib illa man ahabba. Dan Allah tidak akan diberikan akhirat kepada orang Allah cintai. Dan akhirat ini tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Sehingga Allah hanya memberikan akhirat kepada orang yang Allah cintai. Dan puji orang terbaik dan Allah eh, dia yang berikan kebaikan yang Allah berikan akhirat itu dia faham Kuncinya adalah dia memahami agama. Karena Rasulullah menyebutkan, "Mayyidillahu bi khairan yufaqihu fiddi." Barang siapa Allah mendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Maka yang pertama kewajiban kita adalah belajar agama. Sehingga kita bisa makan tasyiatun nafas. Kita bisa membersihkan jiwa kita. Kita tahu jalan tauhid. Kita bisa menjauhkan dari syirik kita bisa melakukan jalan sunnah menjauhkan dari bid'ah, kita bisa melakukan ketaatan menjauhkan dari maksiat. Yang pertama kita wajib, kita harus paham agama. Karena muslim tidak mungkin kita paham agama kecuali kita bisa melakukan atau melakukan ketaatan, bisa menegakkan tauhid kecuali apabila kita tahu, apabila kita paham tentang perkara-perkara tersebut maka kewajiban yang wajibnya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah katakan bahwasanya ilmu ini adalah bagikan air yang akan menghidupkan bumi. Sebagaimana eh, Rasulullah katakan, ilmu dengan hati ini bagikan air dengan bumi. Jika diumpamakan Rasulullah SAW. Artinya kehidupan hati kita adalah dengan dengan ilmu, dengan risalah itu Al-Quran dan sunnah yang dimaksudkan dengan ilmu adalah maqala Allah wa qala Rasul apa yang dikatakan Allah kehidupan jiwa itu adalah apabila dia menyambut surat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya jiwa adalah apabila dia menyambut surat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya tanya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wa orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh para kalian lima yuhyikum sesuatu yang akan hidupkan kalian. Sehingga menyambut Allah dan menyambut surah Rasulullah adalah tanda kehidupan jiwa, tanda kehidupan jiwa manusia. Sehingga jiwa yang tidak ada tanda-tanda menyambut surah Allah dan surah Rasulnya, maka jiwa ini adalah amwatun ghairu ahya'in. Jiwa-jiwa yang mati, jiwa yang mati yang tidak yang tidak tanda-tanda kehidupan. Jiwa yang mati yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, sehingga Rasulullah tapi sehingga Allah umpamakan mereka ini perbuatan yang buruk ini ulaika kal an'am bal hum adallu mereka bekerja binatang ternak bahkan lebih rendah atau lebih sesat daripada binatang ternak kemudian disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan bagaimana nasibnya orang-orang yang mereka diterima oleh Allah arwahnya dan orang diterima oleh Allah arwahnya Inna ladina إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في صف الخيار dibukakan bagi mereka. Walayakuluna yaquluna jannata hatta yaljamu fi samil khiyam. Dan mereka tidak akan masuk dalam surga hingga ada unta yang masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika tempat tidurnya. Jadi mereka jangan tempat tinggalnya, tempat tidurnya. Dan di atas mereka dan di atas mereka adalah lawas yang dikepung oleh api. Pakai dia dikepung oleh api. Wa kadzalika najzil najzil zalimin. Demikianlah akan membalas orang yang zalim, orang yang kafir, yang mujrim, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pedang. Sehingga faktornya. nasib arwah manusia ketika dicabut dari badannya. Rasul ceritakan antaranya ketika orang menjelang sakaratul maut maka berdatangan malaikat, berdatangan malaikat maut, berdatangan malaikat dalam rupa yang seram apabila jiwa ini jiwa yang rusak, jiwa yang busuk, yang jelek. Kemudian saat datang ajal, datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Malaikat berdatangan saat dia setelah ilmu, malaikat yang dengan rupa yang mengerikan, dengan membawa kain kafan yang tentunya berbau sangat busuk. Kemudian ketika datang ajalnya, datang malaikat maut mencabut nyawa dia, kemudian arwah dia diletakkan di atas kain kafan yang busuk tersebut. Dan cara mencabutnya, Rasulullah sebutkan seperti tercabutnya nyawa dari badan dia seperti besi yang bersayap, besi bersayap, besi bersayap, kanan kiri kanan kiri. Lalu dimasukkan ke dalam kapas yang basah, kapas yang telah dibasahi, masukkan, lalu dicabut. Demikian Rasulullah memberikan perumpamaan tentang jiwa yang buruk ketika dia dicabut dari nyawanya. Kemudian jiwa yang busuk ini diletakkan di kain kafan. Kemudian diangkat naik, karena diangkat naik ke Setiap eh, ketika dia mendekati pintu langit yang pertama, maka malaikat dia telah menjumpai yang sangat busuk dan mencelanya dan menolak. Sehingga pintu langit yang dibukakan bagi dia. Sehingga pintu langit tidak dibukakan terhadap roh yang demikian lalu ditolak dan diperbaikan lagi. Kemudian ada perkelompok yang ada mereka kekal di dalamnya. Orang ini juga disebutkan ketika mereka dalam kisah dicabutnya nyawa, maka dicabutkan nyawa seorang mukmin sebutkan Rasulullah SAW seperti jatuhnya air dari mulut ceret. Ketika datang, kita dalam tanah sakaratul maut, berdatangan malaikat yang banyak dan rupa yang tampan. Kemudian ketika saat Kemudian setiap melewati pintu langit, para malaikat menanyakan, rohnya siapakah yang sangat wangi? Lalu disebutkan nama yang terindah di nama dia. Kemudian bukakan pintu langit, naik ke langit berikutnya lagi demikian malaikat lagi. Rohnya siapa yang sangat wangi sampai pada langit yang ketujuh. Kemudian uh, eh, kembali kembalikan lagi, terletakkan di tinggi, cara tinggi, kita dikembalikan lagi karena dia harus kembali ke dunia. di antara yang membuat nama dia benar, Rasulullah sebutnya di antaranya seringnya hadir seseorang tersebut di majelis ilmu. Seringnya hadir orang tersebut di majelis ilmu. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis terkait dengan keutamaan ilmu fadlul ilmu atau ma'fa'u kama majelis ilmu atau majelis zikir. Rasulullah katakan di antaranya maksana qaumun fi baitin min buyutillah إلا حقتهم الملائكة وغصيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذا لم malaikat orang yang berada di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, malaikat memintakan ampun, memintakan ampun bagi orang lain duduk di majelis zikir, majelis ilmu ini memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah katakan wa orang ma Allah surah rahmat Kemudian Allah turunkan sakinah keterangan wa taqarrahumullahu fi man indah dan yang keempat Allah sebut-sebut di sisi para malaikat. Allah sebut mereka nama mereka di sisi para malaikat. Sehingga di antara yang membuat nama seorang tengah di kalangan malaikat adalah seringnya hadir di majelis-majelis ilmu. Tentunya hadir di disertai dengan keikhlasan, keikhlasan jiwa, keikhlasan diri, keikhlasan karena Allah Subhanahu kubur Kemudian dia merendahkan manusia akhlak yang buruk. Jadi al-kibru bisa kafir, bisa merupakan akhlak yang buruk. Yang jelas al-kibr ini bukan akhlak mukmin. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya seorang yang dia dalam hatinya adalah kibir walaupun sebesar zarrah dia tidak akan masuk surga. Ini ancaman, ancaman dari Rasulullah SAW tentang orang yang mereka Ada mengerjakan Rasulullah SAW maka kala atau yang atau sekitar perkataan beliau di antaranya menggambarkan bagaimana jiwa beliau yang menunjukkan keluasannya, menunjukkan kebahagiaannya, Keterangannya dan kelapangan hidupnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rif alumi ini Apa yang akan dilakukan oleh para suku terhadapku? Apa yang kebahagiaanku ada dalam dadaku surgaku kebahagiaanku ada di dalam dada saya artinya orang tidak bisa merampas kalau kebahagiaan itu ada di harta bisa dirampas manusia kalau kebahagiaan itu ada di wanita istri bisa dirampas oleh manusia kalau kebahagiaan itu ada di kedudukan bisa dibuang dipisahkan dia dengan kebahagiaannya tapi kalau kebahagiaan itu ada di dada maka tidak ada untuk memisahkannya sehingga salah satu salah mengatakan Andaikan para raja dan anak-anak raja, lau ya muluk ya wa abnaul muluk, ya andaikan para raja dan anak raja dia mengetahui apakah dalam dada saya, bisa mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Artinya mereka akan mengirim yang sarakan demi memisahkan dia dari kebahagiaan. Akan tapi tidak bisa karena kebahagiaan ada dalam dada seorang. Ma yaf'aluni ahdari. Intarabuni fatar nisya'a. وإن حبسوني فقد فحبسي خلوة وإن قتلوني فقد بشهادة kalau mereka para muslimin yang andaikan dia mengusirku maka dalam pengusiranku adalah rehlah andaikan mereka ini menangkapku lalu dijebloskan dalam penjara maka semuanya dalam penangkapan pada khulwah ini persendirianku dengan Allah Subhanahu wa taala dan andaikan mereka ini membunuhku maka dalam keterbunuhanku adalah syahadat ini mati syahid semuanya adalah kesenangan kebahagiaan yang memberikan kelapangan bagaimana beliau menunjukkan karena jiwanya sehingga Ibn Qayyim sekelas Ibn Qayyim beliau seorang ulama alim al-allamah alim besar beliau sebagaimana kita ini walaupun berbeda dalam tingkatannya satu saat merasakan kegelapan hidup sesatnya kehidupan kemudian kalau sudah merasakan sesatnya kehidupan maka beliau datang pada syekhnya ini sebelum Islam Ibnu Taimiyah lalu mendapatkan kalam mendapatkan pembicaraan nasihat Untuk-untuk kalimat dari suara yang alim maka udarlah kegelapan lapanglah kehidupan sehingga selesai masalah yang tidak sedang dihadapi demikian diantaranya sehingga sejauh mana seorang yang mengenal Allah maka sejauh itu pula kebahagiaan akan dia dapatkan Bagaimana kebahagiaan bersama dengan mengenal Allah, kesengsaraan bersama dengan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tidak mengenal Allah semakin sengsara hidupnya. Maka itu lihat di dunia kita ini walaupun negeri-negeri itu negeri-negeri yang dianggap modern, negeri terkaya, negeri kaya dengan pemasukan yang bisa negara sangat tinggi, penduduknya makmur, kekayaan akan tapi baik bunuh diri, baik mereka yang bagi mereka kejahatan, kerusakan di antara mereka, kehidupan yang sepi karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan sekali lagi bersama dengan seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan di amal saleh. Sehingga gimana pula apabila seorang bahagia dengan amal saleh, maka sebaliknya kemaksiatan akan mewariskan kegelapan hidup. Akan mewariskan kegelapan hidup dan akan menjadikan seorang dia sempit hidupnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang masyhur yang antum semua yang kita telah hafal. Jadi wal asri inna insana lafi usri illa alladziina amalu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini ringkas, ada kata ringkasnya sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana sudah sikap dan sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau yang waktu waktunya adalah perkara penting. Karena seorang manusia dia bahagia atau sengsara, bagaimana dia memanfaatkan waktu. Maka Rasulullah menasihatkan, Rasulullah mengatakan dia antaranya, nikmatani mahbubatani mahbubatani dua nikmat yang manusia sering menyanyikan. Nikmatani mahbubatani kasih minan mas. Dua nikmat yang sering disajikan kebanyakan manusia. Ini as-siha wal farah. As-siha kesehatan dan al-farah waktu luar Sehat itu nikmat. Akan tapi sering kita tidak merasakan nikmat kecuali setelah sakit. Antum lihat singa buka. Mau nggak? telah mau sih. mahal harganya. Anda dikasih 5 miliar dalam tabungan Anda, tapi kakinya dipotong. Singa nikmat yang Allah berikan pada manusia ini banyak. Singa nikmat ini sering terjadi dengan manusia. Tahunya dia Allah sisarakan. Tahunya dia Allah jadikan dia sebagai orang yang Allah berikan nikmat. Padahal nikmat sehat sendiri adalah mahal adalah mahal, merupakan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wal farah, waktu luang. Dan waktu luang ini akan bisa dirasa nikmatnya oleh orang yang sibuk yang sehingga dia serba dikejar-kejar oleh waktu sehingga luang itu sering luar biasa maka waktu luang dan kesehatan belajar di antaranya, mencari mengumpulkan ilmu, belajar ilmu, melaksanakan ketaatan. Jangan kita termakan oleh surga setan mumpung masih muda. Maksudnya apa? Maksimalkan maksiatnya. Sehingga maksimalkan maksiatnya mudahnya sekali. Mudahnya sekali. Ini syaitan yang membisikkan. Demikian pula hendaknya malaikat, bisikan malaikat antum perkita perhatikan. Semua masih muda, semangat belajar ilmu, semangat berdakwah, semangat terpakai, semangat berbuat baik, sebelum datang waktu lemah, yang nantinya yang ketika telah lemah, semuanya tinggal khayalan semata-mata. Andaikan dulu saya begini, andaikan dulu itu sama sekuat melakukan ini dan itu, sudah waktu masanya. Andaikan saya dulu waktu masih segar, masih kecil, masih muda, belajar yang kayaknya rajin, maka akan begini. Sudah lewat waktunya, sudah tumpul otaknya, sudah penuh memorinya, sudah sudah sangat sulit untuk menghafalkan dan mengumpulkan ilmu. Maka ini nikmat Allah yang Allah ingatkan kepada kita semuanya. Kemudian sehat takah adalah sahabat sehatmu sebelum datang sakitmu. Jangan nanti kalau sudah sakit baru dia menghayal. andikan dulu aku sehat, sampai gini dan begini dan begini dan begini. Waktu dulu kalau masih sehat. Sekarang sakit bersama, tinggal berbalik di rumah sakit, tinggal berbalik di atas ranjang, dan tinggal dia menghayalkan baik apa yang bisa dilakukan waktu dulu waktu sehat. maka ketika Allah berikan sehat, maka dia akan bisa merupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian pula ini uh, waktu waginan apabila fakri kayamu sebelum dan tafarruq waktu fakirmu dan ini yang terakhir Rasulullah ingatkan wa kaya kau bilang mautik ini tamat kalau sudah tamat kalau tadi waktu sakit, waktu tua, kemudian waktu sibuk, waktu fakir, walaupun sempit masih punya kesempatan di dunia. Tapi kalau sudah mati, habis masanya, terputus. Tidak lagi dia bisa beranak, tidak lagi dia bisa beranak-anak. Sehingga walaupun dia minta ya Allah, ya Rabbi, lau akhartani ila ajalin itu maka tidak bisa Allah SWT. Walau akhir Allah nafsan kita jarak ajaluha. Allah SWT tidak akan pernah mengakhirkan ajalnya atau sudah waktunya ajal tersebut. Sekali ini kita sampaikan dulu benar faedahnya. Wassalamualaikum